Solo, Yogyakarta Memurnikan akidah Mendebarkan sunnah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih Kama yuhibbu rabbuna wa yarda Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad Amma ba'du Pendengar radio muslim yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang utama dan pertama marilah kita haturkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengaruniakan kita badan yang sehat dan salah satu bentuk mensyukuri nikmat dari badan sehat ialah kita berangkat atau kita belajar mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Pendengar radio muslim yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, <clears throat> sebelumnya kita sudah membahas ya bab tentang hukum nun ya yang bersukun ya hukum nun dan mim bertasdid. Nah, sekarang uh, kita membahas masalah hukum mim yang sukun yang sebelumnya kita juga sudah bahas mengenai masalah hukum nun yang bersukun. Nah, di sini kita memakai kitab panduannya, Mata Matan Tufatul Atfal yang syarahnya yang kita pakai ini adalah syarah yang telah diterjemahkan oleh Al Ustadz Abu Ya'la Kurnaidi LC Hafizahullah taala. Ya, yang sebenarnya e, buku ini bahasa Arabnya berjudul Irtiqa Tilal, ya yang mana dikarang atau ditulis oleh Abu Abdittawab Abdul Majid Ar-Rayas hafizahullahu taala. Pendengar radio Muslimah insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, eh, kita juga mengambil dari beberapa syarah Tufatul Atfal yang eh, ada di seputar kita maksudnya eh, banyak tersebar yaitu memakai Aisarul Maqal dan juga kita memakai Muntahal Amal ya syarah fi syarhi Tufatul Atfal. Kita sudah memasuki pada pembahasan hukum mim sukun Yang mana kita sudah sampai pada bait yang ke-18 ya. Eh, kita akan coba kemarin kita sudah jelaskan sedikit ya secara global tentang makna dari bait ke-18 dan bait sampai bait 22. Nah, kita coba uh, murojaah sejenak ya uh, artinya setelah itu kita jelaskan secara mendetail. Ya, di sini qala nazim rahimahullahu taala di bait ke-18 wal mimu intas kuntaji qoblal hija la alifil layyinah bil hija yaitu mim sukun yang intaskun yang dia itu jika dia disukun ya taji koblal hija yang dia itu datang ya yang dia itu sebelumnya apa e, datang pada huruf hijaiyah la alifin layyina namun dia itu bukan alif layyina nah kemarin kita juga sudah e, jelaskan ya apa itu alif layyina ya kalau kita ingat bahwasanya alif layyina ya e, bisa kita sebut Ya contohnya misalnya ya alif layina itu misalnya ada contoh wadduha ya wadduha. Nah, maka e, tidak mungkin ada mim e, sebelumnya ya di sebelum alif layina tersebut mim sukun gitu ya. Nah, jadi ada sukun ketemu sukun itu tidak mungkin gitu ya tidak mungkin sukun ketemu sukun. Nah, alif yang dipolis di dalam bentuk e, seperti alif bengkong kalau kita ngomong ya dan sebelumnya harus berharokat fathah itu adalah namanya alif layyina ya yang mana ada ya uh, bengkong kalau kita ngomong alif bengkong nah, sebelumnya ada fathah itu dinamakan alif alif layyina lidil hija bagi orang-orang yang orang-orang yang berlakal ya sebenarnya uh, tidak hanya ya saja tapi di uh, di syarah uh, Tufatul Atfal di Aisyarul Maqal juga disebutkan ya bahwasanya uh, jika ya sukun ya sebelumnya kasroh terus wawu sukun sebelumnya bomah ya kita sudah sebutkan pada pertemuan yang sebelumnya nah, sehingga kita patut paham di sini ya maksud dari pensyara uh, eh, penawam ya penawim ya di sini yaitu la alifin nayina sehingga sebelum alif layina itu tidak mungkin mim sukun Begitu ya. Sebelum alif layyina itu tidak mungkin mim mim sukun. <clears throat> Terus yang selanjutnya kita jelaskan lagi ahkamu salah ya ahkamu salah satu limam dobat ikhfaun idghamun wa idharun faqat ya. Jadi uh, membaca syair itu mempunyai namanya bahar ya. Nanti ada di pelajaran bahasa Arab itu bacanya gimana. Jadi nggak cuma nggak kayak membaca Al-Quran atau apa gitu ya. Ada nadanya gitu ya, ada nadanya. Nah, ada namanya bahar, nah, macam-macam. Ya, ahkamuha salah satun. Hukumnya itu ada tiga macam. Apa? Ya, liman dobat. Ya, bagi yang hafal. Nah, dobat di sini diartikan hafal. Ya, liman dobat atau yang memahami atau yang mengerti. Ya, dobat ya. Ikhfaun idghamun wa idharun fakot. Ya, beliau di sini menyebutkan ada tiga hukum mim sukun. Ya, kalau hukum nun sukun kemarin ya ada idhar, ya ada iklab, terus ada apa lagi? Idgham. Ya, idgham, idgham terus idhamnya ada berapa? Dua. Dua gitu ya. Terus ada apa lagi? Hah? Ikhwa, terus apa lagi? Ya, tadi ya ikhwa, iklab, ya idhar. Nah. Nah, itu macam-macam dari hukum non sukun. Nah, kalau mim sukun itu cuma tiga. Ikhfa, idgham, idhar. Ya, ikhfa, idgham, idhar. Maka tidak ada namanya iklab. Ya, tidak ada namanya iklab. Terus idghamnya juga di sini nanti uh, ya uh, kalau idgham di apa di non sukun nanti dibagi menjadi dua. Ya, kalau ini tidak nanti. Ya, kita coba uh, belajar bersama. Terus ya fal awalul ikhfa'u indal ba'i ya yang pertama itu adalah ikhfa ya ia datang sebelum huruf ba ya jadi ada mem ketemu ba itu namanya ikh ikhfa wasammihi syafwiyya lil qura ya yaitu apa dan dinamakan apa ikhfa syaf syafawi ya ikhfa syafawi Wathani idghamun bimithliha ata nah, dan yang kedua itu adalah idgham bimisliha ata yang mana apa ia datang dengan huruf semisalnya yaitu apa? mim mati ketemu mim. Namanya kalau kita apa? idgham mimi ya idgham mimi wasami idroman saghiran ya fata. Nah, kalau di sini disebut apa? wasami idroman sogiron yaitu idgham so, sogir namanya ya ya fata wahai para pe, pemuda <clears throat> wasalisul idharu fil baqiyah dan yang ketiga itu adalah idhar untuk huruf-huruf sisanya jadi tadi ada ba ada mim yang sudah kepakai ya berarti sisanya itu namanya id idhar ya oh, enak ya kalau mim hukum mim sukun ya ada dua huruf yang lainnya idhar semua. Jadi enak. Kalau uh, eh, non sukun tuh dibagi-bagi lagi. Nah, biasanya yang buat ujian SMA, SMP itu yang apa non sukun gitu ya. <laughs> yang yang non sukun tuh jarang gitu ya. Min ahrufin wasamihi syafwiyah. Ya, dari huruf-huruf yang tersisa tadi dan dinamakan apa? Idhar sya syafawi. Ya. Idhar Syafawi. Nah, itu adalah arti secara global dari bait tersebut. Nah, kita akan jelaskan. Ya, kita sama lewat panduan buku ini nanti kita tambahkan dengan panduan yang lain. <clears throat> Syarahnya kita baca. Mim sukun adalah mim yang kosong dari harokat. Ya, jelas ya. Mim sukun itu adalah mim yang kosong dari harokat. Nah, dan sukunnya sabit dalam keadaan wasol maupun wa wakof. Ya, nah, ini patut kita pahami. Sukunnya tabit dalam keadaan wasol maupun wakof. Ya, misalnya apa? Kita misalnya mau baca uh, di dalam Al-Quran misalnya. Hum barizun. Hum barizun. Ilaihim. Ya, ilaihim biha. Ya, ilaihim biha. himnya tetap di dibaca. Kalau mau wakaf juga di dibaca ilaihim ya, dijelaskan ilaihim jangan cuma ilaihim uh, ya jangan seperti ini ya ini namanya wakafnya apa Hi, uh, memnya tidak tidak terbaca kan kalau mem kita sukunkan kita bacanya bagaimana am nah, seperti itu ya im um ya ilaihim nah, jadi jangan cuma ilaihim nah nggak jelas nih ini ngomong apa dia gitu ya nah mem di akhirnya ternyata ya ilaihim nah, maka uh, kalau membaca Al-Quran ya uh, kita memberikan benar-benar hak-haknya yang ada pada huruf ya ada haknya huruf ya kita harus memberikan kepada kepada huruf tersebut <clears throat> yang selanjutnya Huruf-huruf yang tidak setelah mim sukun ialah huruf-huruf mat yang tiga, yaitu huruf wawu, ya layina, karena huruf-huruf tersebut datang dalam keadaan sukun maka sebelumnya wajib berharokat tadi yang disebut dengan alif layina atau teman-temannya. Ya, terus uh, di sini syarahnya lagi, uh, ini tidak disyarah secara lengkap ya di sini ya. Uh, syarah belakangnya yang sangat panjang. Ya, syarah belakangnya yang sangat panjang. Nah, Ya, uh, di sini kita akan uh, coba bahas ya fal awalul ikhfa'u indal ba'i yaitu yang pertama itu dengan ba. Ya, ini langsung kita masuk ke ba sini ya. Yakni mem dari sukun bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah selain huruf-huruf yang dikecualikan memiliki tiga hukum. Nah, ini gimana nih? Ya, ini mem sukun dari sisi uh, pokoknya itulah ya. Nah, yang A itu ada ikhfa namanya ikhfa syafawi yaitu mem sukun di atas sifat antara idhar dan id idgham. Nah, perhatikan ikhfa syafawi itu apa tadi? Di sini dijelaskan. Hah? Apa? Mim sukun di atas sifat idhar terus dan id idgham. Maksudnya apa? Idhar itu jelas, idrom itu apa? Dima dimasukkan. Nah. Yang bersamaan dengan tetapnya guna pada huruf yang diikhwakan. Jadi ada guna, ada dengung. Hati-hati kalau ada memati ketemu ba itu harus dengung. Enggak boleh enggak. Ya, nanti kita coba praktekkan. Jika ada huruf ba setelah mim, perhatikan. Jika ada huruf ba setelah mim sukun, maka wajib untuk mengikhfakan mim dengan ikhfa syafawi. Nah, tadi ikhfa syafawi pengertiannya apa? Antara idhar, id, idgham. Nah, dan dia ada guna dan digunakan dengan kadar dua harokat tanpa menutup bibir di sini. Nah, kalau beliau ngomong apa? Tanpa menutup bibir. Nah, di sini pensyarah yang bahasa Arab ya itu saya uh, eh, siapa tadi? Namanya Abu Abdit Tawab ya. Arwayash tadi ini ngomong bahwasanya beliau menguatkan siapa? Menguatkan pendapat yang mengatakan bahwasanya Ikhwa syafawi itu tidak ditutup bibirnya. Ya, sama dengan uh, posisi iklab Ya, jadi ada celah kecil ya di situ namanya furja ya furja uh, untuk mengucapkan uh, gimana prakteknya kira-kira uh, gimana nih prakteknya digunakan dengan kata dua rokat tanpa menutup bibir kita mau mem tanpa menutup bi bibir gimana wahu oh, nggak boleh nutup wahu oh, ini nggak nutup nih wahu bil akhirah ya yaumahum nah, kalau kita kan biasa yaumahum nutup ya nah, beliau di sini ngomong tidak ditutup di bibir yaumahum yaumahum barizun nah, statusnya sama dengan uh, yang sebelumnya pada pelajaran non sukun ya non sukun ketemu ba beliau juga mengungkapkan tanpa menutup kedua bi bibir nah di sini Ustadz Abu Ya'la Kurnedi ya memberikan catatan bahwasanya para ulama tajwid berbeda dalam tata cara pengucapan ikhwa syafawi nah, kita pilih yang apa ya yang enak aja gitu ya yang, <laughs> yang sudah biasa ya yang biasa ya yang sudah biasa dan benar gitu ya maksudnya ya biasa kita kan kadang kita salah gitu kan uh, kadang kita kitanya salah gitu tapi um, uh, yang memang sohih dari kedua pendapat tersebut yaitu ya boleh buka dan boleh apa boleh nutup nah ini uh, buku tentang furja ini jadi satu buku sendiri gitu ya ada buku membahas tentang khusus pembahasan tentang furja ini buka sedikit itu nah ini ada buku khususnya kalau mau membaca ya, tapi belum ada terjemahannya pasti ya. Itu silakan. Nah, ini ikhwa syafawi kita pilih yang yang nutup. Ya, yang nutup. Ya. Terus kalau yang di Aisyarul Makal di sini beliau menyebutkan ya nutup ya. Uh, nutup dia. Dibilang di sini nutup. Jadi uh, terserah mau milih yang mana, yang penting kita tahu alasannya uh, kenapa kita mengucapkan tersebut. Nah, ya, coba kita praktekkan. Nah, dinamakan dengan ikhfa syafawi karena keluarnya mem dan ba dari sya, syafatan. Ya, syafawi itu ya bibir ya. Uh, syafawi bibir. Nah, kita coba praktikannya. Kita pakai kita sepakat ya pakai pendapat yang nutup ya. Uh, <laughs> jangan beda pendapat nih. <laughs> Nanti kalau beda pendapat bingung gitu ya. nah, <clears throat> kita coba praktekkan wahum bil akhirah Coba. Wahum bil akhirah. Wahum bil akhirah. Wahum bil akhirah. Nah, yang patut kita perhatikan ketika mengucapkan wahum tadi benar-benar mingkem ya kalau mau, mau milih pendapat mingkem wahum disempurnakan jangan cuma wahum wahum hum. malah ada kayak ada apanya kayak ada uh, wawu di situ ya. Wahum. Tapi sempurna. Wahum, wahum. Nah, seperti itu. Jangan wahum. Eh, itu ada kayak ada wawunya itu sebelum mim tadi ya. Wahum, wahum bil akhirah. Nah, seperti itu. Coba kita lanjutkan se contoh setelahnya. Ya, umahum barizun. Ya, umahum barizun. Ya, tafoim bila. Ya, tafoim bila. Oke, ya, yang baru kita ingat. Ya, memati ketemu ba itu nyantai maksudnya apa e, dua harokat ya ditahan dulu jangan sampai ya jangan sampai hanya apa e, misalnya cuma langsung wahum bil akhirah nah, ya wahum bil akhirah nah seperti itu mungkin bagi kita yang sudah sering baca Quran yang sering udah pernah belajar oh, gampang gitu ya tapi bagi orang-orang yang mungkin e, belum belajar seperti ini akan sulit ya merasa oh ini udah benar gitu ya merasa ini udah benar maka uh, penting ya untuk belajar yang dari dasar-dasar seperti ini maka kadang ditemui yang udah sering baca Quran memati ketemu bak saja itu sering apa panjang ya eh, uh, pendek jadi dia langsung wahum bil akhirah nah, mentang-mentang apa Uh, bukan nun sukun gitu ya. Kalau nun sukun kan kita sudah diwanti-wanti biasanya. Kalau ini mem sukun ya maka hati-hati kalau baca Quran kalau ada mem mati itu ketemu ba, ada nah, di harus dipanjangkan sebanyak kadarnya minimal dua dua harokat. Wahum wahum nah, ya digun digunahkan sekali lagi ya digunahkan yaumahum ba yaumahum nah, jangan cuma yaumahum barizun itu idhar itu yaumahum barizun. Paham ya bedanya ya? Nah, eh, kenapa di sini disebut uh, eh, idhar nggak boleh? Ya, maka yaumahum nah, ada yang di hidung, ada yang guna. Nah, itu kuncinya yang harus kita ingat-ingat, nggak boleh kita lupa. Yang selanjutnya yang ba itu ada namanya al idgham ya al idgham di sini dijelaskan watsani idghamun bimithliha ata ya yang selanjutnya adalah hukum tentang idgham yaitu apa memasukkan mim sukun ya memasukkan mim sukun pada mim yang berharokat sehingga keduanya menjadi mim yang bertasdid yang digunakan dengan kadar dua harokat Ya, dinamakan pula hukum ini adalah hukum apa? Hukum mis lain atau tadi idgham so sogir. Ya. Idgham sogir. Karena dalam pengidghamannya tidak membutuhkan banyak proses. Ya ya wahum min wallah alam ya maksud banyak proses di sini apa gitu ya yang jelas uh, mudah gitu ya mungkin mudah lebih mudah daripada yang uh, apa sebelumnya karena ada ciri-cirinya memnya apa di di, di tasdid tadi loh ya jadi lebih lebih enak oke kita uh, coba praktikan di sini nah, coba uh, dites dulu ya dites nah, baris pertama saja oke dari Mas Rosid silakan wahum min terus wa walakum ma terus amman asasa ah terus lagi amman asasa ah, amman asasa as itu ada tasdidnya coba ulangi amman asasa oke okay. coba mas ya mau praktek silakan bikum ah, atasnya aja mas wahum min terus walakum wa wa wa wa nah kan bibirnya wa uh -uh. walakum ma mm -mm. amman assasa nah ya Nah, jadi wa itu monyong dulu ya. Nanti kalau nggak monyong nanti wa. Ah, wa. Wa itu beda dengan wa. Ya, kalau bahasa Indonesia itu w plus a wa toh bahasanya kan yang sempurna seperti itu kan yang fasih kan ya. Sepertinya enak gitu ya. Tapi prakteknya kadang karena kita kebiasaan enak wah wah ya walau ya walau uh, seperti itu maka hati-hati ya uh, seperti misalnya juga apa uh, apa iya uh, misalnya apa uh, iya karena wa iya karena uh, sebelumnya apa maliki yaumitin ya yaumitin ya ini sama ya wawunya harus kita sempurnakan unya yaumiddin yaumiddin ya walaupun memang apa eh, nggak uh, fatal gitu ya tapi uh, kita kalau mau sempurna bacaannya mau bagus gitu ya seperti itu nah ya kita lanjut bawahnya kita praktek bareng-bareng kalau ini bikum ya bikum min coba bikum min oke okay lakum min lakum min nah ya hati-hati nih ya ada non ada ha nah, kalau mau berhenti gimana uh, min ya min dulu baru ke ha tapi nggak boleh min apa min ha nggak boleh ya, tapi haknya harus kita sukunkan hak sukun itu bagaimana contoh ih ih ah nah, gitu ya uh Berarti apa? Min. Nah, gitu ya. Ada, ada kan dia di tenggorokan paling dalam ya. Nah, paling dalam kalau kita lihat gambar lagi di buku tajwid Imam Syafi'i itu nah, itu di paling bawah, paling bawah ya paling bawah di bawahnya ha di bawahnya kho ya, dia bareng sama hamzah ya ha ini maka uh, berhentinya jangan cuma lakum min uh, haknya hilang nanti ya hati-hati haknya haknya hilang nanti mengurangi satu huruf Ya, ini termasuk kesalahan fa fatal ini kalau seperti ini. Mas kalau semisalnya mau lanjut boleh nggak ya boleh biar aman gitu kan. <laughs> Laku minhu apa belakangnya gitu kan. Tapi kalau nemu kasus seperti ini ya kita harus bisa menghadapi gitu ya. Ada wakaf ya mau kita wakafkan di bagian nun sama hak tadi kita wakafkan di ha maka bacanya, bacanya seperti tadi min ya, apa haknya ditam tampilkan sehingga orang mendengar paham oh di situ ada hak gitu ya bukan cuma min lakum min nah, artinya sudah beda ya kalau lakum min ya untukmu ya darinya ya untukmu darinya atau milikmu darinya milik kalian darinya terus kalau cuma min saja itu cuma dari nah, nanti haknya hilang gitu ya nah, hati-hati terus kita lanjutkan kuntum ya, di sini ada ikhwa ada mim ketemu mim itu mimi kuntum mukminin coba kuntum mukminin coba Mas Rosi silakan kuntum mukminin oke okay, ya uh, ikhwanya belum tipis gitu ya nggak apa-apa oke okay, terus masih kuntum mu'minin mu'minin mu'minin <clears throat> nah ya hati-hati ya dengan hamzah ketika sukun nah ini kadang kita masih banyak yang membacanya dengan ain ya kuntum mu'minin nah, mu'minin dengan mu'minin nah, beda ya hati-hati yang seperti ini pokoknya uh, hindari ketuker huruf, nambah huruf, ngurangi huruf, itu kita hindari. Merubah harokat, nah, kalau merubah harokat insya Allah enggak lah ya. Tapi kalau nuker, nuker apa ketuker huruf itu mungkin, ngurangi huruf mungkin, nambah huruf mungkin. Nah itu adalah kesalahan-kesalahan fatal yang nggak boleh kita uh, lakukan. Ya, itu uh, apa istilahnya pokoknya yang harus kita pegang. Misalnya bo kita belum sempurna, ya, tapi jangan ketukar dengan dal misalnya misalnya suruh mengucapkan bo do uh, misalnya kayak apa kayak dal da da uh, misalnya kayak gitu itu ketukar gitu ya nah terus sin sama sot nah ini hati-hati ya harus ada yang penting beda dulu yang masalah kesempurnaan sifat nah itu harus dipelajari dengan ya asa tidak tersempet apa di tempatnya ya yang penting beda sa so misalnya kalau sa sama so beda ya tapi kalau kasrah gimana si si nanti gitu juga <laughs> gitu ya kalau yang belum bisa biasanya, biasanya seperti itu si si ah, nanti beda oh ya eh, yang sui sui ah, seperti itu kalau doma gimana su yang yang yang yang apa yang sub gimana uh, sama semua gitu ya su <laughs> nah, ini harus belajar ya kalau yang seperti ini ada treatment khusus Eh, eh, kita meluangkan waktu kita untuk mempelajari sod dan sin biar beda gimana, hak dengan hak gimana, za dan za itu gimana. Jangan semuanya dibuat za za ah, ah, ah, jangan ya. Nah, ini banyak terjadi ya yang seperti ini ya. Ya ini kita wajib ya untuk mempelajari seperti ini ya. Terutama yang ada di surat Al-Fatihah. Ya. Dho itu nggak masuk surat Al-Fatihah. Kalau masuk nanti semua huruf masuk gitu ya dha zal ada enggak Hah? Hah? Za, za, nggak ada ya? Zain, nggak ada, gitu ya. Uh, pokoknya yang di Al-Fatihah itu ditalkinkan secara mungkin ya, karena dia wajib ya, wajib untuk kita uh, pelajari. Ya. Al-Fatihah gitu ya, yang wajib kita pelajari. Benar-benar harus Eh, diucapkan dengan baik ya ketika sholat apalagi yang statusnya menjadi imam uh, itu wajib ya bagi dia untuk menguasai al-fatihah dengan baik ya jangan sampai al-fatihahnya uh, kacau gitu ya salah-salah uh, gitu jangan ya maka terus belajar ya terus belajar itulah guna kita belajar yaitu mengangkat kebodohan dalam diri kita yang selanjutnya terakhir bagian idhar syafawi ya bagian idhar syafawi yaitu apa idhar syafawi mengucapkan mim sukun tanpa gunnah nah, kalau ungkap kayak gunnah itu mana salah ini ya kalau ada setelahnya salah satu huruf-huruf idhar syafawi banyak ya kecuali ba dan mim tadi ya dinamakan idhar syafawi karena apa tadi karena ini zuhur karena nampak mim pada huruf-huruf tersebut dan karena mim keluar dari syafatan, ya, syafawi itu tadi syafatan, ya asalnya dari situ, idhar tadi nampak dengan jelas. Apabila ada salah satu huruf darinya setelah mim, maka wajib mengidharkannya. Dan idhar ini bisa terjadi pada satu dan dua, ka, dua kata. Ingat-ingat, idhar ini bisa terjadi pada apa? Satu atau dua, dua kata. Maka kalau kita katakan yamtarun, nah, apa ini kira-kira hukumnya? Kan kalau kita mungkin seringnya ketemunya dua kata gitu ya. yam Yamtarun, yamtarun. Nah, ini apa? Tadi ya mengidharkan dan idhar ini bisa apa? E, terjadi pada satu dan dua dua kata. Ya, berarti masuk ke dalam idhar syafawi. Nah, kemarin kita sudah bahas apa sih yang harus dalam dua kata ya, di bagian pertemuan-pertemuan sebelumnya ya yang harus dua kata itu apa nah, contohnya apa idgham itu harus dua kata ya idgham e, eh, bigunna itu harus dua kata ya itu harus dua kata kalau nggak dua kata nggak bisa contohnya kalau yang kita e, biasanya sering ketemu adalah apa Adunya itu satu kata iya ya toh adun ya non ketemu ya adun ya kenapa kita nggak baca aduya nah ya toh aduya karena dia bukan dua kata nah, maka untuk status idgham itu wajib dua dua kata kalau yang ini idhar syafawi ya bisa satu satu kata nah ini bisa buat ujian ini ini yamtarun nanti mem ketemu tak ini hukumnya apa nah, gitu ya waduh ini biasanya dua kata ya. ini satu kata nah, gimana gitu kan. Eh, ini bisa buat ujian untuk kita. Nah, kita coba praktekkan ya. Yam ya harus jelas ya mimnya harus jelas kita ucapkan jangan cuma yong yong ya nggak jelas ya yam tarun coba yam tarun la'allakum tattaqun la'allakum tattaqun. Nah, mana salah ya? La'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun. Nah, ini qaf ya. Un kun. Kalau kaf gimana? Kun. Nah, untuk membedakan kan yang penting beda kaf sama qaf. Memenuhi uh, sifatul huruf ya pada qaf yaitu dia punya sifat isti'la ya kun kalau kaf dia punya syiddah sama punya sifat hamas maka kun nah, beda kalau sama-sama bacanya kun kaf gimana kun nah ini patut apa dikoreksi lagi ya kalau konya insyaallah insya Allah beda ko ka kasroh ki ki nah, mirip Domah ini yang paling sulit ya kadang-kadang ya. Kun, un, uh, ya, ada hamasnya. Ya, padahal sifatnya jauh berbeda ya. Kaf itu nggak punya isti'ala, ya kaf itu punya isti'ala. Nah, kita lanjutkan lagi. Tumsun. Tumsun. Tumsun. Tumsun. Coba Mas Rosid. Nah, tom ya, tom, tu, tu, nah, monyong, ya, ah, tum mah sun tum sun Nah, kan normal kan kalau antum misalnya anak tulis di bahasa Indonesia ta e t u m s nah, itu antum baca apa tum kan tum yang fasih seperti itu toh tapi kita kebanyakan bacanya apa tum nah, jangan tum tum ya begitu jadi domahnya disempurnakan, ya. Domahnya disempurnakan uh, apa uh, unya. Coba Mas ya. Tumsun. Oke, okay, masya Allah ya sudah bagus. Agar terwujud idhar syafawi pada mim, perhatikan. Seyogyanya dua bibir kita rapat ketika mengucapkannya, kemudian membuka keduanya. Nah, ini jadi perhatian khusus nih. Kalau beliau di sini ngomong harus rapat ya karena biasanya terjadi malah di sini nggak rapat yang yang tarun yang tarun nggak kerasa kadang yang tarun kerasanya memnya sudah sempurna ya tapi apa belum sempurna Yang ha, yang benar-benar mingkem ya yang tarun kalau ini semuanya sepakat harus kayak gini nggak ada perbedaan di sini ya nggak ada perbedaan insya Allah ya yang tarun la'allakum la'allakum tattaqun nggak boleh ya apa uh, kurang sempurna kalau la'allakum la'allakum uh, masih segini nih masih banyak ya uh, dan ini yang sering terjadi biasanya yang seperti ini Nah, maka kalau kita dengar jangan jelas tum sun tum sun tum nutup tum nah, jangan tol uh, eh, buka ya, dirapatkan beliau ngomong seyoknya dua bibir kita rapatkan ya wajib diperhatikan idhar mem sukun perhatikan nih pada wawu dan fa karena kedekatannya dari fa dan kesamaan makrotnya dengan wa nah, perhatikan nah ini butuh khusus ya uh, untuk yang seperti ini coba kita perhatikan jadi mem wawu ba itu satu mah makrot di mana letaknya di bibir ya diberi kita syafatan. Maka keduanya kita harus menunaikan satu-satu dulu. Ya, haknya satu-satu dulu. Haknya mim dirapatkan. Bi am wa uh, bi am wa ah gitu ya. Kalau di slow motion nih maksudnya. Ya. Biasanya gini biasanya kita gimana? Bi am wa, bi am wa, uh, bi am uh, bi am wa uh, gitu. Kalau enggak kalau nggak apa kalau nggak sempurna gitu coba kita ya bi amwalikum coba bi amwalikum nah, jadi amnya harus nutup dulu am wa nah, maju mundur ya kayak gitu ya baca Quran untuk di awal-awal belajar itu kayak gitu pengalaman seperti itu jadi uh, untuk di awal-awal kita tuh belajar Al-Quran itu biasanya pegel bibir kita tuh. Wah, harus latihan satu-satu hurufnya soalnya ha, bo, ro, bo, so. Sampai kita ngucapin tuh nggak mikir. Kalau masih mikir, <laughs> ya bukannya nggak mikir gitu ya maksudnya. Kalau masih mikir, maksudnya masih bo itu gimana mikir dulu. Ah, baru ketemu misalnya. Itu berarti belum kokoh huruf kita. Ya, ketemu ha, tiba-tiba muncul misalnya ada tulisan ha, kita bacanya ah, mikir dulu nih kayak mana nih nah, di mana nah, itu berarti belum kokoh kalau ingin kokoh ya itu sering praktek kan gampang tuh ya kita jalan bisa praktek di jalan ha ha nanti malah <laughs> gitu ya ha ho nah, gitu terus kalau pengen tahu sener, apa benar salahnya gimana ya otomatis dengan dengan ustad gitu ya untuk ustaz di sekitar kita atau uh, biar lebih paham itu lewat apa? Lewat YouTube. Sekarang sudah masya Allah pembelajaran tuh lewat macam-macam banyak, gitu ya. Nah. Oke coba kita lanjutkan ya sedikit lagi. Nah ini hum fi hum fi jadi hum. Nah fa itu pengucapannya dari perut bibir. Ya, jadi kalau ada bibir kita gini misalnya, nah ini nih fa, ini gigi, ya ini fa, ini perutnya misalnya ya, perut bibir. Nah ini bagian sini fa fa fa jangan pa fa jangan pa ya jangan pa ya coba kita praktekkan jangan cuma jangan juga di apa ditiup fa fa fa nah, ini ditiup ya fa ya kayak ini ditiup padahal apa fa fa nah, gitu jadi ini maju ke ke atas nah coba ya kita praktekkan tarakahum fi coba tarakahum fi nah alaihim wala alaihim wala nah ya masya Allah ya sudah bagus-bagus ya eh, ini kalau uh, memang untuk permasalahan gerak bibir itu uh, permasalahan yang uh, apa ada yang longgar ada yang uh, apa ketat di sini ya, tidak masalah. Yang penting kita uh, apa bacaannya uh, untuk panjang pendek, terus uh, hurufnya nggak ketukar itu benar dulu. Ya, satu step by step ya, step by step agar kita uh, bisa melangkah ke pembelajaran yang lebih lebih advance. Nah ya, sampai situ sampai sini dulu ya, pembahasan tentang idhar syafawi kita tidak tambahkan dulu di kitab-kitab uh, yang lain insya Allah. Ya, semoga ada kesempatan di kesempatan mendatang untuk disampaikan tambahan dari kitab-kitab yang lain pada pembahasan hukum idhar uh, hukum mim sukun ya. Allah taala alam bisoh Baik, jazakallah khairan Kak Herbi atas ilmu yang telah diberikan kepada kita semua. Alhamdulillah Sobat Muslim kita baru saja mengikuti sesi uh, materi yang disampaikan oleh Kak Herbi Wilyantoro. Belajar ngaji dari dasar dengan buku Syarah Tufatul Abfal. Tadi kita belajar mulai dari halaman ke-15 ya. Hukum nun sukun dan tadi dibahas ada tiga ya, macam-macam hukum mim sukun yakni ikhfa, idhom, dan idhar. Dan kita saat ini masuk eh, setelah ini masuk sesi praktik Soban Slim. silakan bagi Soban Slim yang ingin praktik bacaan bisa dibersiapkan musafnya atau bagi yang ingin bertanya-tanya bisa melalui SMS atau chat WhatsApp juga. Silakan sampaikan ke nomor 0823 2727 5333 ya. Bisa kirimkan e, pertanyaan, bisa juga langsung praktik. Dan untuk praktiknya e, kita sampai pada untuk sebelumnya surat Al-Fajr ya, Kak ya? Iya. Surat Al-Fajr. Al, ya, Berarti sekarang al ghasyiyah ya, Kak ya? sudah kayaknya ya. Oh, sudah juga. Sudah mungkin. Sudah setengah mungkin. Ya, mungkin sekarang ala eh, al ala al ala. Nah. Baik. Nah, sobat muslim nanti silakan bisa persiapkan mushafnya Quran surat Al-A'la praktik pada kesempatan uh, sesi praktik ini. Silakan nanti bisa uh, telepon ke nomor 0823 27275333 ya. Dan mungkin sembari, uh, eh, sembari menunggu penelpon KRB kita praktek seperti biasa ya KRB ya. Nah. Ya. Namun uh, Afan KB ini ada pertanyaan dulu misalnya ya, jika dengung dengung ketika kita dengung itu kan lebih dari uh, minimal dua harokat ya KB ya. Iya. Nah misalnya kita ambil aman uh, tiga seperti itu ya KRB. Apakah kita harus konsisten seperti itu KB uh, eh, Nah ya untuk masalah bunna itu memang tergantung tempo bacaan kita. Ya misalnya kita membaca al-fatihahnya misalnya uh, lambat misalnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin Otomatis berbeda dengan membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin ah, Otomatis sudah beda ya nah, Seperti itu nah, Terus lalu patokannya bagaimana ya Patokannya bagaimana Sebenarnya uh, untuk Wunah di sini uh, tidak ada patokan khusus ya, tapi tadi minimalnya dua harokat ya. Dan uh, memang harus sama ya antara satu panjang dengan panjang lainnya. Nah ini berdasarkan apa? Biasanya orang tuh punya namanya apa ya? Punya sense gitu ya, punya uh, rasa. Oh ini tepat. Oh ini enggak. Oh ini panjangnya kurang sedikit lagi. Nah seperti itu. Maka disitulah biasanya para ustadz ya, para masyayikh mengoreksi bacaan uh, murid-muridnya. Begitu. Jadi mereka ya pakai apa? Bukan pakai perasaan gitu ya, maksudnya uh, dilihat oh ini kurang panjang. Oh ini terlalu pendek misalnya seperti itu. Ya, misalnya saya ngomong Alhamdulillahi Nah itu kan udah kerasa toh ya lanya kepanjangan kan nah itu namanya sense seperti tadi nah maka dari itu nah, harus sama ya, antara satu dengan yang lain panjangnya tapi tadi ya kita tidak mematok berapa panjangnya dan jangan panjang-panjang ya misalnya wa share nah, itu panjang sekali ya kita bisa merasa kalau itu terlalu panjang atau mungkin terlalu pendek wa min syarri nah, padahal dua harokat ومن شر hasidin wa min syarri ah, gitu ya. Jadi uh, bagaimana caranya biar kita cepat bisa? Ini harus sering dengar-dengar murotal yang seperti ini. Karena ini menyangkut tadi sense tadi. Kita sering dengarnya bagaimana nanti bagaimana hasilnya. Ini sangat bermanfaat untuk menangkan murotal, untuk belajar panjang pendek, untuk belajar namanya guna. Seperti itu. Allah taala alam Baik, jazakallah khairan Kak Abi, Baik, langsung saja kita praktek bersama-sama Kak Adi ya, Quran Surat al <clears throat> Nah, ya kita coba praktikan sama-sama. Ya, kita mulai dari ta'awud terlebih dahulu. A'udhu billahi minasyaitanir الشيطان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Ya kalau zal itu jangan menyentuh ya, jangan du, eh, zu, zu, zu ya. Nah, itu diperhatikan lagi ya, karena dia idhar. Eh idhar apa? Eh jahar, ya sifatnya jelas, bukan zu, zu. Nah, kalau z- kalau zu nah, itu bukan ya. za ya a'udzu. Nah, coba kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hati-hati ya panjang pendeknya ya. Jangan Bismillahirrahman. Nah, ya. Man itu terlalu panjang ya. Hati-hati. Dua rakaat itu cukup kita ayunkan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, cukup kita ayunkan. Man, ya, la. Jangan sampai man uh, terlalu lambat, ya, terlalu panjang. <clears throat> Sabbih rabbikal a'la. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء. Nah, perhatikan di sini ada hu, hu. Ya, ada dua ya. Ini cukup uh, sulit kalau kita anda perhatian ya. <clears throat> faja'alahu ya faja'alahu ghutha'an ahwa faja'alahu ghutha'an ahwa nah coba Mas Rosyid praktikan praktikan dari pertama sabihis sabihis rabbikal a'la Rabbi Rabbi Uh, coba ulangi. Sabbihisma rabbikal a'la. Terus. Alladhi khalaqa fasawwa. Fasawwa, fasawwa. Alladhi. Alladhi khalaqa fasawwa. Fasawwa. Jangan dipanjang, jangan. Fasawwa. Fasawwa. Alladhi khalaqa fasawwa. Terus? Walladhi qaddara fahada. Terus? Walladhi Walla Walladhi Walladhi Walla La tipis Walla Wa Walladhi Walladhi Akhajal mar'a Oke, okay, terus? Faja'alahu Faja فجعله غثاء أحوى Oke ya eh, masih belum ya untuk eh, jimnya terus lamnya ditipiskan lagi gitu ya. Fasawwa itu jangan dipanjangkan ya jangan fasawwa fasawwa fasawwa langsung ya. Nah ya tapi secara keseluruhan sudah baik ya yang hu sama wu ya, itu diingat-ingat hu wu nah, gitu coba nanti ini diulang-ulang lagi ini sa Jumat tau siapa tahu jadi khotib jadi imam <laughs> coba masnya <clears throat> sabihis nah, jangan sab sab sa sabihis sabihis uh -uh. sabihis ma rabbikal a'la uh -uh. الذي خلق فسوى Ya. والذي قدر فهدى Terus. والذي أخرج المرعى Mar'a. مرعى Ulangi coba. والذي أخرج المرعى Ah, jimnya ya. Terus. فجعله غثاء an ahwa. Coba ulangi. Faja'alahu an ahwa. Ahwa. Ahwa. Nah, nah coba ulangi. Faja'ala. Faja'alahu an ahwa. Oke, okay, nah ya. Kita coba lanjutkan. uh, <clears throat> Afan, kayaknya. Uh -huh. Ini ada yang tanya oh, dari okay. pendengar. Baik, oh, kita bacakan terlebih dahulu. Mm -hmm. Ini ada uh, penanya dari Condong Catur KRB. Iya, silakan. Assalamualaikum KRB. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana membaca uh, eh, DH Ini DH. Uh, eh, disukun apakah bibir maju seperti yelp oh mungkin do mungkin maksudnya kayak ini. DH di sini disingkat DH. Uh -huh. Bagaimana membaca dot mungkin disukun apakah bibir maju seperti yelp limun, yel hmm. juga sod kalau kasroh seperti nasir apa bibir tetap maju juga dot dan sod dot dan sod misalnya limun gitu ya nah, apakah bibir maju jawabannya tidak gitu ya karena yang maju itu cuma bomma ya yang maju cuma bomma kaidahnya seperti itu yang maju itu cuma bomma jadi semua bibir ya tidak harokat itu mengik harokat itu yang membuat maju mundurnya bibir kita. Ya kecuali wawu tadi ya, hmm. wawu nah, itu kan punya khusus sendiri. Nah, mis misalnya selain huruf syafatan, selain huruf syafatan, ya kita ingat selain huruf syafatan itu uh, harokat ya yang berpengaruh pada maju atau tidaknya bibir kita itu hanya bomah ya bomah jadi maju yau limun yau yaulimun itu kan dhot ya vo vo itu kalau disukun nah dia nggak ada majunya ya tidak ada majunya nah seperti itu terus kalau sod ya, ini memang uh, tadi ya kita sampaikan bahwasanya gerak bibir itu ada yang uh, mengatakan apa uh, eh, itu ketat maksudnya apa harus seperti ini gitu ya ada yang mengatakan yang penting suaranya benar gitu ya yang penting terdengar jelas gitu loh maksudnya terdengar benar gitu loh bukan terdengar salah ya itu ya salah gitu ya yang seperti salah. Nah maka uh, untuk gerak bibir uh, ya kalau misalnya mau yang yang saya pahami gitu yang saya pahami itu tidak maju ya karena memang ada di sebagian kita yang mengajarkan shot itu sambil mau monyong swa swa nah, seperti itu. Ya Allah taala alam yang seperti ini uh, dari mana, karena juga belum mendapatkan, gitu kan. Tapi kalau yang saya pelajari, uh, selain boma, itu tidak ada yang yang dimonyongkan. Maka ketika nasir biasa aja, nasir, nasir, ya apa turun ke bawah bibir kita malahan karena dia kas kasro. Kalau kasro itu turun ke bawah, bibirnya rada ke bawah. Kalau fathah itu buka dengan sempurna. Nah kalau boma mau monyong. Ya kita sudah bisa tahu lah a, i, u. Nah, yang monyong itu cuma u. Nah, maka selain uh, harokat dhammah tidak ada yang dimo dimonyongkan ya pada huruf-huruf yang selain syafatan seperti itu. Ya, jadi tidak ada monyongnya. Ya malah justru kalau monyong itu malah sulit. Bisanya dimonyongkan pada kalimat tadi. Nah, suir, suir. Nah, itu sebenarnya untuk mengatasi ya. Kalau yang saya dengar gitu ya dari yang pernah belajar itu biar beda dengan sin. Nah, gitu. Padahal beda sin dengan sod itu bedanya sangat jauh kalau kita belajar. Yaitu apa? E, ada namanya sifat isti'ala yang dia menandakan dia itu sangat tebal. Ya, dia itu menebal. Dan selain isti'ala, dia juga punya sifat itbak yang menandakan ketika semua harokat dia itu tetap apa tebal karena ada udara ngumpul di atas ini Ya jadi kalau sin itu kalau digambarkan gimana ya? Nah, gini. Ini rongga bawah, ini lidah nah, dibeginikan. Nah, nanti di atas itu ada yang ngumpul di sini. Nah, itu namanya itbak. Ya, yang seperti itu namanya itbak. Nah, maka nasir, nasir. Nah, seperti itu. Allah taala untuk yang maju nasir. Nah, itu anak tidak tahu asal muasalnya yang seperti itu. Ya mungkin kalau ada yang berpendapat demikian dan asalkan itu ada dalil atau ulama yang mencontohkan demikian, ya kita kita terima. Wallahu taala alam bisawab. Nah. Baik, jazakallah khairan atas jawabannya Kak Dan sepertinya waktu kita juga sudah habis Kak Oke. Oh, iya, iya. sebagai penutup uh, pertanyaan pada kesempatan uh, hari ini. Mungkin sebagai penutup juga kesimpulan pada kesempatan hari ini Kak Herbi. Silakan Kak Nah ya, eh, kesimpulannya di ujung acara kita ya bahwasanya kita harus berhati-hati dengan hukum mim sukun ya karena mim sukun ini berbeda ya untuk pembahasannya biasanya lebih uh, ditekankan pada non sukun biasanya. Nah mim sukun ini banyak kita lupakan. Maka ya soalnya cuma dua yang kita sering uh, apa yang yang rumit gitu ya yaitu mim sukun ketemu dengan ba, mim sukun ketemu dengan mim. Ya toh, cuma dua itu. Nah, kalau mim ketemu dengan mim, untung saja ada tasdid. Ya, biasanya ada tasdidnya. Yang mana uh, kita jarang, ya insya Allah jarang salahnya. Tapi kalau yang mim sukun ketemu dengan ba, nah ini hati-hati. Karena nggak ada tandanya di Al-Quran sama sekali. Gitu ya, eh, nggak nah, ada tandanya sama Al-Quran sama uh, di Quran sama sekali. Ya kadang salah, saya pun juga bisa salah gitu ya ketika membaca Al-Quran, mim ketemu ba. Ini sangat-sangat rawan yang karena apa? Uh, tadi gak ada tanda sama sekali, nggak ada yang bisa kita uh, istilahnya apa lihat secara langsung gitu, nggak nampak. Kalau mem ketemu mungkin nampak tasdid. Kalau mem ketemu ba enggak. Kalau non kita hafal, ya. Kalau non kita hafal biasanya. Ya kalau idhar gini, kalau ikhfa gini, kalau kalau idhar itu jelas idhar. Kalau ikhfa jelas ikhfa. Kalau mem ketemu ba itu sulit. Ya saya akui sulit. Uh, kalau di non ketemu ba itu ada mim kecil biasanya di atasnya iklab. Ya toh, ada tandanya toh. Nah, kalau mim ketemu ba Allah ala, Allah taala alam ada tandanya atau tidak. Kalau di Al-Qur'an e, Madinah sepertinya tidak ada ya. Sepertinya tidak ada. Tapi kalau Al-Qur'an yang lain Allah taala alam. Nah, ya, itu harus kita perhatikan baik-baik dan kita e, sempurnakan bacaan mim kita ya yang guna terus yang uh, yang idgham dengan yang ikhwa tadi disempurnakan dua harokat minimal ya jangan terlalu cepat-cepat di dalamnya membacanya dan sempurnakan tutup mim kita pada idhar syafawi dengan dengan rapat ya bukan berarti harus kuat gitu enggak tapi tutup dengan rapat saja ya sehingga sempurnalah namanya idharnya nampaknya tadi mimnya harus ditampakkan ya mim di sini harus di tampakkan, diidharkan. Nah, itu saja mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita dan bisa memberikan timbangan uh, kebaikan untuk kita semua dan semoga Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita untuk belajar uh, Al-Qur'an. Wallahu taala bisawab, lebih kurangnya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu Alhamdulillah. Anda baru saja menyimak kajian Radio Muslim Jogja. Semoga bermanfaat. Kirimkan donasi terbaik Anda ke rekening BNI Syariah kode 427 di nomor rekening 7755331193 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al Atsari. Mari dukung dakwah Radio Muslim Jogja, murnikan akidah, menebarkan sunnah.